الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا الى الجنه فمن يقول الى الجنه menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita masuk dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang ini oleh Allah Allah Ta'ala kebaikan bagi dirinya Maka Allah akan pahamkan dia dalam masyarakat. Rekan-rekan sekalian Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang bahas kita Sidron min musuh yang datang yang ditulis seorang ulama di Madinah di mana mudah-mudahan setelah kita selesai membaca karya tulis beliau ini kita bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya gambaran yang sebenarnya dengan sebuah dakwah atau metode dakwah atau akidah yang benar atau manhaj bagaimana cara beribadah dan beragama yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode saya sama dengan yang kemarin membaca baca yang kita jelaskan. selesai dengan perkataan Qala Ibn Abdul Bar Ibn Abdul seorang ulama Mazhab Maliki yang memberikan penjelasan kepada kita Al-Muwatta Imam Malik dan beliau terkenal ulama yang tidak fanatik buta terhadap mazhabnya meskipun dia seorang yang menyandarkan diri kepada mazhab Maliki tapi beliau tidak fanatik terhadap agamanya dan itu dalam beragam. Artinya kita tidak boleh fanatik terhadap seseorang. Siapa pun kecuali kepada Rasulullah SAW. Lanjutkan. Kila eh, eh, qala Malik. Qala Malik bin Sa'ad. Rasulullah SAW. Baik, kita balik. Imam Malik, Imam Malik ya. Seandainya ilmu kalau itu ilmu yang hak, niscaya para sahabat dan para kami akan berbicara tentangnya. Bagaimana mereka berbicara tentang hukum, hukum agama dan syariat-syariat. Akan tetapi ilmu kalam itu ilmu yang batin dan jelas menunjukkan kebenaran. Baik. Berkata Imam Malik, beliau salah seorang punya Imam Syafi'i, Imam dari Hijrah, kakeknya dahulu dalam muamalah Masa Maka Nabi Malawa Sudan dan Amerika mereka memahami madrasah Imam Malik. Tetapi kalau begitu tidak ada satu imam pun yang mengatakan baik di mana saja di dalam karya dia mengatakan itu gila aku sampai hari kiamat tidak ada. Seluruh imam Malik mengatakan la ini yang dia sakit kepada yang dimaksud dengan taklid adalah mengikuti seseorang tanpa mengetahui dari mana dia mengambil perkataannya, dari mana dia mengambil perkataannya. Artinya kita ikuti saja tanpa mengetahui jari yang dia pakai. Benar atau tidak kamu sekian. Itu namanya taklid. Dulu Imam Mazhab ya tidak ada yang mengatakan supaya mengikuti saya sama yang kiamat atau ikuti tidak tidak ada seperti itu. Oleh karena dalam sejarah, dalam sepanjang perjalanan muncul masyarakat, tabligh itu mulai muncul di akhir-akhir, ini begitu para penduduk yang belakang. Ada pun di awal-awal generasi yang langsung berjumpa dengan imam-imam tersebut, mereka tidak ada yang Maka sudah bicara seperti itu. Kita tidak boleh panah terhadap siapapun dia. Tidak boleh kita mempersiapkan dia, ustaz siapa dia, bagaimana gelar akademinya dan seterusnya. Tidak boleh seperti ini. Ini adalah metode pertama yang menjaga di atas kemajuan iman kemajuan dan ini. dia mengatakan kalau lagi kalam itu sebuah ilmu tentu para sahabat akan berbicara dan hal sahabat tentu akan sudah membicarakannya Sebagaimana mereka juga telah membicarakan tentang hukum-hukum dan syariat-syariat. Akan tetapi ilmu kalam itu menunjukkan suatu fase yang tidak sama kebatilannya. Artinya yang dimaksud dengan ilmu kalam adalah filsafat. Karena penamaan ilmu kalam yang sebaik adalah penamaan penamaan konsep ilmu kalam itu tidak tepat. Di sebagian ta'ala sebagai guru ini mereka bahkan ilmu tauhid atau ilmu akidah itu dengan nama ilmu kalam penanganan seperti ini tidak tepat dan tidak pernah di garis oleh para ulama. Kenapa mereka mengatakan ilmu kalam? Karena mereka mengatakan bahwa di dalam masalah akidah ini banyak di dalamnya pembicaraan, banyak di dalamnya masalah pembicaraan kadang-kadang masalah pembicaraan maka dikira juga adalah ilmu kalam pada pembicara itu artinya al kalam dan sebenarnya muncul penamaan ilmu kalam pada akhirnya dalam masalah akidah tidak ada yang sekali masalah yang dikukan dengan yang dinamakan dengan ilmu kalam tidak ada kalau sudah ilmu akidah maka tahu dia itulah namanya ada ilmu kalam ilmu ilmu yang muncul dari Yunani di mana yang cara dikerjakan juga mengambilnya dari orang dari sebuah negara yang saya dinasti dari Roma. Kalau dari kalamat di filsafat, ya barangkali sebagian apa dari urusan filsafat dan seterusnya itu adalah sebuah ilmu yang diturunkan oleh Allah Taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tentu para sahabat telah membicarakannya dan kami pun begitu mereka merupakan murid-muridnya para sahabat langsung. Tapi tak kala mereka tidak mengajarkannya, tidak berbicara tentang dia, menunjukkan ini bukan il, ini bukan ilmu. Oleh karena kita tidak usah menghabiskan umur kita dan hidup kita untuk mengambil sesuatu hal yang tidak dikenal di dalam agama kita ini. Ini jalan yang kita ditunjuk di dalam adalah Kenapa? Orang yang mengajarkan mengamalkan dari Islam dia dijelaskan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah sesudah pada zaman sekarang yang cobaannya sangat berat. Dianggap aneh atau mempelajari ilmu agama dengan baik dan benar pada zaman sekarang ini dianggap ketinggalan zaman. Bukan lagi zamannya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia Padahal seluruh manusia sepakat tidak ada yang namanya manusia itu hidup kekal. Kalau sudah meninggal, maka saya semua tinggal amal yang pertama dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagian ahli ilmu sebagian eh, ahli ilmu berkata, silahkan. Mau anda tentang ajaran Islam, mau Anda komentari ajaran Islam, mau Anda lawan ajaran Islam, mau tidak diamalkan, terserah. Terserah. Tatkala Anda meninggal, selesai kerjaan Anda. Begitu juga orang yang mengamalkan ajaran Islam, mereka belajar ajaran Islam butuh kesabaran. Syaitan sangat banyak mengganggu, apalagi untuk ilmu terkadang bosan muncul, ya tetapi itu butuh kesabaran dan kesabaran dalam melaksanakannya, mengamalkannya dan terlebih dahulu terlebih lagi adalah mempelajarinya itu butuh kesabaran. Tetapi itu tidak selamanya. Sampai kapan? Itu hanya terbatas sampai kita sisa hidup kita ini. Kalau kita meninggal lah itu. Nah yang tadi yang menentang Islam tidak mau mempelajari Islam, tidak tahu dengan ajaran Islam, ya mereka mati. Yang ini belajar dan menuntut ilmu mengamalkannya dan terus mati juga. Yang tinggal apa? Hasil. Di sana juga ada yang melihat hasilnya, maka yang kita juga yang salah akan melihat hasilnya. Itu saja. Dunia ini gini-gini kan? Ya, maka kita tidak perlu terlalu pusing dan terus sebagai macam. Artinya butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran. Tidaklah kita melihat yang tidak dan jauh dan bagaimana kita mengisi waktu kita yang telah semua itu akan bertanggung jawab oleh Rasulullah Eh, akan mempertanyakan oleh kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kalau ilmu kalam atau filsafat itu, ya ilmu mantik, logika dan seterusnya bagian dari ilmu yang diberikan Allah untuk para sahabat dan para tabiin berbicara tentang. Tatkala mereka tidak, tatkala kita tidak mendapat mereka melakukannya, menunjukkan hal ini batin dan kita tidak usah artinya menghabiskan umur kita banyak membaca buku-buku tentang filsafat, mengkoleksi kitab-kitab filsafat, mendengarkan orang-orang yang berbicara filsafat tinggal dan sebagainya. Nah, selanjutnya. Yang mana saja boleh Pak? Dikatakan kepada Rahman bin Mahdi, sungguhnya bulan kami yang membaca Al-Bikah Beliau bertanya dengan apa dia membaca kitabnya, apakah dengan Alkitab dan sunnah Dijawab, tidak. Dia melakukan bantahan dengan akal dan teorinya. Dia berkata, dia telah meneliti sunnah membaca bid'ah dengan bid'ah yang lain. Baik. Abdul Rahman bin Mahdi salah seorang gurunya yang Imam Syafi'i. Abdul Rahman bin Mahdi salah seorang guru dari Imam Syafi'i dan eh, Imam Syafi'i mengarang kitab telah mendapat nasihat dari Imam Quran dari Imam kitabnya Al Salah yang berbicara tentang ilmu usul fikih dan juga ilmu sekolah hadis tidak dan ilmu orang yang pertama kali memahami ilmu usul fikih dan Islam adalah Imam Syafi'i atas salam dari Syekh Rahman bin Mahdi yang merupakan salah seorang ulama. Inna fulan sanna kitaba yaruddu fihi ala mubtadi. Si fulan itu mengarah satu karya tulis yang dia masukkan di dalamnya ahli bidah. Yang maksud ahli bidah adalah apabila terpenuhi padanya dua hal. Yang pertama dia melakukan bidah. Artinya dia melakukan penambahan atau pengurangan di dalam ajaran Islam yang sempurna. Yang pertama dia melakukan bidah. Artinya melakukan penambahan atau pengurangan di dalam ajaran Islam. Yang kedua apabila dia menyeru manusia kepada bidahnya tersebut dan kalau seperti ini, maka dikatakan ahli bidah. Kalau salah satu saja, maka tidak dikatakan ahli bidah. Kalau secara dia melakukan bidah di dalam Islam, tidak tidak serta merta kita katakan dia ahli bidah, tidak. Bahkan yang ilmu tidak ada yang mengajarinya. Dan e, manusia zaman sekarang ini kebutuhan yang luar biasa, jauh mulai dari Islam, sangat luar biasa. Kejadian kita ada bacaan Islam sangat besar luas dan seterusnya dia jangan salah pada dia yang nasihat yang materi dia melakukan tidak namun apabila bid'ah itu dia sadari dia yakin bahwa itu yang benar lalu serunya lagi manusia gerak itu dialah dikatakan ahli iman jadi kalau nampak berbilas berbilas enggak kita sembarangan mengatakan ini tidak seterusnya Kemudian kita berbahasa kita ini menurut aku tidak berbahasa Rasulullah atau berkembang karena Rasulullah yang berkembang kali waktu tidak ada seluruh kita itu sesat. Mungkin para sebagai manusia mengatakan enggaklah semua kita itu sesat, enggaklah semua kita itu sesat dan seterusnya tetapi kalau dilihat sambungan hadis bahwa tidak ada dalalah, kullu menunjukkan seluruhnya. Kullu menunjukkan seluruhnya tidak ada sebagian tidak ada sebagian sesat, sebagian tidak ada tidak ada. Kalau ini maka perlu kalau kita bicara panjang masalahnya, perlu banyak bagi para ahli hukum masalah istihad seperti sahabat kita bahas. Dan masalah kita tidak ada masalah Alimah Bagaimana sudah Sudah berkuliah ada Niatnya baik Dia memahami kesukaan Indonesia Dia mengatakan Ahli Dari sini apa yang kita dapat dapatkan kesimpulan Apa yang Untuk kan manusia Mahasiswa yang kita sharing Berpikiran apa-apa Apa yang harus pahami dari perkataan ini Simpulan memang kalian tulis menunjukkan dan sejak zaman dahulu kala kalau ingin membantu orang dibantah secara ilmiah dikarang karya tulis bukan kayak zaman sekarang nggak suka dipentung dilempar dibakar santainya ini orang-orang komunis nggak tahu apa ini orang yang keliru saja pada zaman dahulu dibantah dia secara ilmiah meskipun dia keliru lihat ini pada zamannya Abdurrahman al-Mahdi pada abad ketiga Hijriah. Maka kalau zaman sekarang ada orang menunjukkan tidak sukaannya terhadap suatu aliran, suatu kekeliruan di dalam agama Islam dan diturunkan masa di pusat tempat. Meskipun dia keliru, kan seperti itu cara Islam. Lihat di Pulau Jawa organisasi inilah dan itulah kita nggak tahu segala macam disandarkan makanya disandarkan kepada Islam itu yang tidak tepat Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu Islam ini sudah ajaran yang ditinggalkan mulut lagi citranya kekeliruan pada zaman dahulu mereka banyak secara ilmiah itu karya tulis meskipun keliru namun beda sekali dengan sekarang Qala berkata Quran al quran Jadi apa dia bantah? Apakah dengan kitab dan sunnah? Ini adalah kegiatan para ulama sunnah dari zaman dulu. Kalau dia ingin menjelaskan keteguhan seorang, dia pakai Al-Quran dan sunnah. Karena ini adalah standar kebenaran dalam Islam berdasarkan firman Allah Taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in, farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila kalian bersifat dalam satu perkara, maka Allah perintahkan kepada apa? Kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Mereka Allah tidak mengatakan kembali kepada masyarakat, kembali kepada sekular, ulama pun tidak ada seperti itu. Maka dari mana datangnya semua pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh pada zaman sekarang ini? Kalau bukan kalau tidak mendapat cara itu tidak diterima dan seterusnya. Enggak, tidak seperti itu. kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak seperti itu sama kita tidak mengimani ayat tersebut. Allah perintahkan kita mengembalikan seluruh segala perkara kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita kembalikan. Kalau Al-Quran maka dari pemahaman siapa? Tidak sembarangan. ada yang begitu ke kepada Al-Quran bukan kita pula yang menafsirkannya. Karena kita bukan ahli tafsir. Lihat tafsir para ulama tatkala kita kembalikan kepada as-sunnah, maka kita harus pastikan dulu itu memang hadis, bukan sembarangan orang yang bahasa Arab. Jangan akan seperti hadis sudah pasti hadis, tidak. Harus dipastikan dulu apa hadisnya sahih, adat, baik palsu atau gimana. Kemudian setelah ya, ya, hadis yakin hadisnya yakin hadis itu nah dikeluarkan dari dan seterusnya atas pemahaman siapa lagi. Jadi tahapan-tahapannya itu ada betul-betul memang ilmiah, ya. tak sembarangan. Ini hadis dasar, atas pemahaman pemahaman saya, pemahaman saya, pemahaman saya enggak harus dikembalikan kepada pemahaman siapa. Begitu agama Islam. Maka kita jangan tertipu dengan e, manusia, ya, jangan tertipu kita dengan, e, gelar kesejahteraan yang luar biasa tinggi, profesor dan seterusnya, alhamdulillah ya dia telah menyelesaikan pendidikan dan seterusnya, memiliki gelar sekarang mudah-mudahan bermanfaat bagi umat dan seterusnya. Hanya saja yang namanya ilmu tetap saja itu dituntut bukan dari orang yang memiliki gelar kesejahteraan LC misalnya, uh, sana ah, segala macam dia sudah begitu. Tidak, dia harus belajar lagi kalau mau dapat ilmu. Begitu. Kita tidak ada kemana-mana kita tidak ada yang tidak ada tidak ada pandangan Imam Syafi'i, Imam yang disandarkan uh, e, seluruh negeri kita ini kepada kepada Imam Syafi'i. Apakah dengan sunnah dan kitab dengan sunnah ini perkara yang luar biasa. Abdurrahman al zaman zaman keemasan, ya, tidak ada yang mengatakan akan mendengar perkataan profesor itu Kiai Haji dan seterusnya ulama ulama tuan guru kalau kita di Medan atau Tangku uh, Ajengan Jawa Barat Kiai atau di Jawa atau Buya di Jawa di uh, dan seterusnya tidak ada seperti itu bila kita berdebat begini sama sikap beragama apa katanya lah tidak tidak tidak tidak sudah Lakin ilmu maksud wa nazar dia memandangnya itu dengan ilmu asalnya dan analisis, analisisnya, teorinya, analisanya. Dia dia mendapatkan satu, uh, eh, dia tidak setuju dengan pendapat sebelah dalam asma agama ya. Lalu dibangun apa? akal. Ini mutazilah ya orang yang dewasa mengatakan atau analisa analisa kalau begini bukan begini begini suci analisa tidak kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ini yang tidak boleh maka apa kata Abdurrahman Al-Rahmi Fakola atau sunnah dia telah menyelisihi sunnah menyelisihi sunnah kenapa karena Rasulullah tatkala yang kita amar ma'ruf nahi munkar maka harus didasarkan kepada bagaimana tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berdasarkan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah dan para sahabat dan seterusnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tidak ada mereka mendahulukan akal dalam membantah. Menyatakan tidak tujuan tidak ada dengan akal-akal mereka. Semuanya tunduk kepada nafs wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Warad bid'ah bid'ah. Dia telah melakukan, dia telah membantah bid'ah dengan bid'ah. Artinya dia bid'ah yang muncul dia bantah, tapi dia mendatangkan secara yang baru yang namanya tidak yang tidak dikenal oleh generasi eh, eh, sahabat dan tabi'in. Iya, Abdullah mengalami Al-Mahdi dia juga generasi tabi'in. Artinya apa? ketika dia mengatakan wa bidah di bid'ah, maka dia mengatakan artinya orang-orang sebelum kami ya generasi tadi orang tadi. tabi'in, kemudian tadi ya, eh, sahabat tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aturan mengalami yang merupakan gurunya Asyari telah berbicara tentang bid'atun maka orang-orang pada zaman sekarang yang merasa ketakutan dan juga mengatakan kalau mencarilah umat dan seterusnya, ini dia harus belajar lagi agama ini dengan baik dan benar sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Mau ngapain kita terhadap dunia ini? Mau kita tentang Allah? Mau ngapain coba? Mau kita mati tidak terus Allah pertama itu dalam sosial mufakat Islam dan terus mau ngapain? Emang bisa mengalahkan Allah. Mana, mana suci Allah? Kalau yang juga selesai, manusia kok diberikan penyakit sendiri saja, sedikit saja sudah tidak apa. Orang Islam kita sungguh benar terhadap ajaran Islam, bukan membusungkan dada, saya begini dan begitu dan seterusnya. Tidak. Nah, jadi dari perkataan Al-Imam Mahdi ini, ada kurang Al-Mahdi, kita dapat sebuah kesimpulan bahwasanya mengatakan ketidaksetujuan kepada orang lain itu dengan tulisan perkataan yang baik karena perkataan yang baik itu yang dengan tulisan begitu juga sahabat Allah menolak ini yaitu Sayyid Jaliludin Al-Qasim salah seorang ada di Damaskus Syria beliau meninggal di zaman Al-Imam Al-Haris al lahir dia meninggal Jaliludin al ini lahir Al-Basri tahun yang sama 12 hadis. Apa kata Daud bin Qasim yang mengatakan karya tulis adalah barang yang berdaulat yang paling Kenapa? Karena karya tulis akan dibaca kawan-kawan. Adapun kalau menyerang itu hanya orang-orang kuat yang di tempat tertentu saja dan orang-orang tertentu saja yang mencoba kalian buat itu orang yang tak suka dan suka membaca membaca ada dapat hidayah dan itu dan seterusnya kalau dia tidak dapat hidayah yang pentingnya sudah tahu apa yang ingin disampaikan ini soal nah kalau saya dari jam kerjaan para ulama biasa melakukan menulis supaya bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang-orang selanjutnya oh kalau sama sama tertawa membaca sosial membaca sesungguhnya berpokok dari Al-Quran dan tidak menyatakan bahwasanya apa yang diakininya adalah berasal dari Rasulullah Karena itu mereka merasa menggunakan ayat Allah dan dicoba dan ajaran-ajarannya. Mereka mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Akan tetapi selanjutnya adalah untuk mencapai kebenaran berbeda-beda di antara mereka. Para anugerah untuk membuat membuat buat perkara yang baru dalam agama ini yang tidak diinginkan oleh orang orang di dunia. Sementara mengenai persoalan bahwa dialah yang paling betul dan benar banyak Islam dan kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diakininya dan yang diikutinya. Namun berarti Allah Taala menolak keberadaan al-haq dan akidah dan akidah yang terlihat kecuali bersama Allah dan karena mereka mengangkat bahwa dan tidak mereka mencapai sampai dan salah tidak meminta daripada dosa dosa sesungguhnya itu kafir dan juga kami ingin mengambilnya dari para dan sahabat Rasulullah mengambil dari Rasulullah SAW maka tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada manusia pada ayat dan jalan yang terpohon dikuasai dengan jalan menjadi oleh asal tadi. Ada unsur perasaan seorang ulama dari Mazhab Syafi'i. Dia merupakan seorang ahli usul di yang memiliki nama kitab Al-Qawaidul Adillah. Oleh karena itu karya itu sini, lihat yang kita sedang bicara mengenai ini penuh dengan para ulama lintas masa. Dan ini menunjukkan bahwasanya masa bukan agama ini. Yang di dalamnya ditegakkan persaudaraan dan pemusuhan masa. Masa ini masa ini, ya. Bukan agama, artinya bukan agama Islam yang di atasnya ditegakkan persaudaraan dan pemusuhan. Ada agama kali yang kamu sukai? Mazhab kami abadi karena aliran kami cara beliau Mazhab kami Syafi'i dan semua Mazhab kami abadi sebenarnya. Ya, Islam tidak pernah mengandalkan masalah. Persaudaraan dan permusuhan tidak boleh kita lakukan atas dasar mazhab. Dan ini salah satu penyakit pada zaman sekarang. ini. Bid'ahnya dasar dasar mazhab bid'ahnya para itu terhadap masyarakat ini yang menyebar seluruh masyarakat kita dan ini yang harus diberantas harus dijelaskan dijelaskan bahwasanya mazhab bukanlah sarana untuk persaudaraan dan permusuhan tidak karena tidak ada satu imam mazhab pun yang mengatakan tidak kami mazhab kami yang paling benar kan suka ada itu eh ada kurang ada mahdi dia tidak ada mazhabnya Kemudian Al-Muzaffar Sam'ani jadi menyadarkan diri dan Imam Syafi'i dan seterusnya. Jadi itu harus menjadi pahamnya. Dan ini semua yang kuat sekali, saudara-saudara. Hal ini tidak ada rumah, kita bahas kita menjual di sekarang untuk ini. Tidak, tidak ada manfaatnya. Anda sadar dan seterusnya. Dalam ada dalam dalam berbagai macam bekas menjadi Saya mulai saya selama satu bulan yang gitu. belum dikasar di jalan yang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa mentakwai saya, mencintai ajaran Islam dan saya mengenal sunnah dan berbahagia dan itu berubah sampai saya mampu menembus dia datang dan tangan-tangan sebagai orang punya tidak seperti itu karena jurus saya otomatis jadi saya tahu Tetapi karena kesungguhan doa dan seterusnya dan saya renungi apa itu sunnah dan seterusnya dan niat saya untuk menggali sangat besar dan juga ingin mendapatkan faedah dari para besar besar di Pulau Jawa maka saya ke diri berangkat ke dan seterusnya dan Allah menolong bagi siapa yang ingin lagi. tidak ada halangan ya apapun jurusan kita dan seterusnya agama kita ini jangan Intinya ini yang akan berguna setelah kita meninggal. Terutama dikata oleh Syekhul Islam ya, ilmu adalah sarana yang ilmu adalah hal yang berguna bagi manusia setelah dia telah meninggal. Ilmu bermanfaat, sedekah jariah itu, itu butuh ilmu juga. Gimana caranya sedekah jariah? Anak yang soleh, bagaimana mendidiknya supaya anak jadi anak yang soleh? Butuh ilmu juga. Masalah akidah, yang masalah luar biasa, kebersihan, penyelewengan pada zaman sekarang ini. Kuburan yang dilarang, ditinggikan malah dibangun besar-besar, dan seterusnya. Ini butuh perjuangan yang besar. Makanya Al-Mahdi sosok, wajib yang berdakwah pada zaman sekarang ini tidak kalau kita nggak sanggup masyarakat luas tidak keluarga paling tidak keluarga nah anda harus sabar dalam masyarakat ini kulla ba'ikin dengan dari seluruh sesungguhnya semua kelompok dari ahli bid'ah alam al yang terhidup huwa maka alaihi Rasulullah mengklaim bahwasanya apa yang mereka anggap itulah yang ditetapkan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada atau kelompok-kelompok menyimpang pada zaman sekarang ini mengatakan kami ini bukan ajaran Rasulullah. Tidak ada seperti itu dia kan. dia. dan seterusnya. Mereka mengatakan kami mengikuti Rasulullah ada Rasulullah juga ini dan seterusnya. Al-Quran, Al-Fatihah, hadis segala macam. Semua seperti itu. Karena kalau dari awal dia mengatakan kami tidak mengikuti Rasulullah, tidak ada yang mengikuti. Atau langsung apa segala macam tersebar eh, luas begitu semuanya mulai kami mengikuti Rasul semuanya begitu yang kullu yad'una syariat semuanya mengklaim syariat Islam kamu menjalankan syariat Islam semua segala macam semuanya mengatakan seperti itu multazimuna bisa syair karena kami berpegang teguh di dalam syariat syariat Islam tersebut ya rawna nama jahat bihi Muhammad SAW mereka memandang apa yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW adalah suatu benar. Artinya apa? Yang mereka lakukan itu, yang mereka uh, ajarkan, yang mereka amalkan, mereka mengira itu adalah ajaran Muhammad. Dan dia mengatakan ini ajaran Muhammad. Dan ajaran Muhammad itu yang benar. Ya tentu ajaran Muhammad SAW itu yang benar memang. Tetapi apa benar itu ajaran Nabi Muhammad? Ini jadi pertanyaannya. Lihat sebagian manusia dia mengatakan kami ini ajaran kami sampai kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kami mengambil dari ini dan ini dan seterusnya. Cara zikir kami ini diambil sampai sanatnya sampai Nabi Muhammad SAW. Ada pengampungannya ya Abu Bakar, Utsman terus buat seperti ini. Sampai mursyid, sampai apa segala macam lah. Dia mengatakan ini zikir kita Nabi Muhammad alaihi wasallam Hanya mengamalkannya seperti ini. Nah pertanyaannya, kalau memang itu dari Nabi Muhammad SAW, Tentunya para sahabat mengamalkannya. Karena sahabat itu orang yang paling semangat mengamalkan hal apa saja dari datang dari Rasulullah. Dan para sahabat juga mengamalkannya dan seterusnya. Ini pada sekelompok orang itu saja yang ada, kelompok yang lain kok ada dan seterusnya. Dan tidak termaktub, tidak tertulis di dalam kitab-kitab. Lihat juga mengatakan Al-Quran yang dikatakan kepada Al-Quran Al-Mahdi dengan apa dia membantah. Ditulis kita untuk menjelaskan hal itu, ditulisnya supaya bisa bermanfaat untuk yang kemudian hari. Dari sini terkadang kita pikirkan, nanti barangkali ada di suatu tempat atau di mana kita lihat dibuat dalam kaca, silsilah dan seterusnya. Coba ini patut kita eh, sayangkan dan kasihan. Niat mereka bagus, artinya keinginan mereka mendapat kebaikan bagus. Hanya saja mereka tidak memiliki ilmu di samping orang-orang yang mengajak mereka ke arah itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan semuanya menyandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tatkala kita teliti mana dalilnya, mana hadisnya, kok kami tidak tahu kitab mana seperti ini, kitab-kitab hadis semua yang sudah dicatat, di mana tunjukkan, tidak ada semua itu. Kemudian patut yang saya ingatkan ya, Eh, ini saya kasih tahu kepada semua tiga ayat. Masalah setuju dan tidak setuju. Bermaksud. Ada tiga ayat. Yang pertama, tadi saya sebutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina eh, fa'inna ta'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila dia bersumpah kepada ajaran Islam, kepada dan suatu dalam Islam, kepada kepada ajaran dan sunnah. Nah, ayat kedua, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ayat ketiga, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati di dalam kebenaran. Tiga ayat ini menunjukkan kita harus menjelaskan keliruan orang yang melakukan kesalahan di dalam Islam. Maka sangat sangat sulit kalau orang berkata, itu ini kan masalah ini, ini kan masalah pecah belah umat dan seterusnya. Ini menghancurkan Al-Quran. Kalau anda tidak punya ilmunya, dulu dia diam, belajar ini. Ini kan perkataan-perkataan orang yang berusaha Islam ini. Tidak usahlah bicarakan masalah khilafiyah, Para sahabat berselisih, Imam Mazhab ini buku-buku itu semuanya berbeda pendapat dan seterusnya. Ini memang bagian dari dunia dunia Kalau anda tidak mengerti ilmunya, ada itu dia. Maka kita jangan memaksakan sesuatu hal yang kita tidak punya ilmunya sebaiknya kita puasa. Karena agama Islam bukan milik pribadi. Setuju? Tidak setuju. Setuju? Tidak setuju. Pokoknya ini kan melarang sholat dengan ilmiah, begitu. Kenapa? Ini sekedar masalah kepada saudara dia sebagai saudara saudara dalam Islam. Kalau kita meninggal, kepala air untuk diri sendiri. Apa kira-kira yang dikatakan kepada Allah Subhanahu Tidak ada, tidak ada mereka tahu ayat di dalam surat Rahim ayat 34 atau ayat 44 saya tak lupa ayat 44 ayat 44 wa anzirin nasa yawma yatihim al-adab fa yaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib tujibu da'wataka wa nattabi'a rusul aw lam nakun naqsamtum min qablu ma lakum min Ibrahim ayat 44 di mana Allah memerintah Rasulnya berilah peringatan kepada manusia Peringatan tentu namanya Ahad yang keliru dikasih tahu diluruskan dan terus bagaimana Rasulullah meluruskan para sahabat dan sahabat begitu meluruskan orang-orang setelahnya wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adab di hari peringat berilah peringatan kepada manusia di hari tatkala mereka akan mendapatkan azab pada hari yang datangnya azab itu ilmu akhir sebelum mereka menjumpai hari akhir beri peringatan dari sekarang Lalu apa yang dikatakan orang-orang tatkala orang meninggal itu? Orang-orang manusia orang meninggal lalu dilakukan apa yang dikatakan? Berkata orang-orang zalim, Rabbana berilah kami kesempatan, wahai kami berilah kami kesempatan kembali ke muka bumi. Supaya apa? Agar kami bisa mentaati dirimu, menyambut dakwahmu dan mengikuti para rasul. Maka apa kata Allah? Bukankah dahulu kalian mengatakan kalian tidak akan binasa dan telah berjanji busuk bahwa kalian tidak akan binasa? Sekarang tidak ada lagi istilah balik bumi yang ada adalah timbangan amal. Imma kalian ini nanti ada kalanya kalian dalam surga atau neraka itu saja. Maka lagi kita di dunia, maka kita harus beramal sore dan seterusnya dan mengetahui mana hal-hal yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim. Dan saya sudah nasihatkan bahwasanya eh, jangan mudah terprovokasi dan seterusnya, memperakan masa dan seterusnya yang tidak pernah dikenal di dalam Islam, yang tidak pernah dikenal di dalam Islam dan barangkali ada sebuah keinginan mahasiswa dia dan seterusnya ada dan semuanya. Sekarang dia menikah dengan akhir, dia berapa orang yang bisa di jalan lain? Ada orang hamil, ada orang sakit gara-gara dia ada yang mobil segala macam bisa lewat. Ini salah seorang ini berbahaya. Jangan anggap enteng zalim. Jangan anggap enteng zalim. Jangan nanti kita merasa pahala kita paling banyak di akhir dan habis mata kikis. لأنهم كلهم يتبعون شريعة الإسلام ملتزمون في شعائرهم يرون أن ما جاء في محمد صلى الله عليه وسلم الحق غير أن أفرق بهم بعد ذلك wa'adatu bid mana lam ya'lam dan mereka mengadakan hal-hal yang baru yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Taala dan kita tugas kita adalah mengikuti bukan menciptakan hal yang baru di dalam ajaran Islam غير غير ان الله تعالى ابى ان الحق والعقيده الصحيحه الا مع هذه الاشخاص لان الله tidak ada yang kecuali kebenaran itu berada di tangan para ulama ahli hadis dan ahli akal. Yang masuk dengan ahli dan ahli akal adalah para ulama yang senantiasa melihat perjalanan para sahabat yang melihat perjalanan Rasul karena mereka adalah salah. Penanggung-penanggung yang soleh. Lihat, saya tidak pernah melihat apakah ada sahabat berbicara tentang masalah ini, bagaimana sikap sahabat, kemudian apakah tadi juga begini dan seterusnya. Dan saya sekarang tidak ada apa-apa. Apakah harus saya dan tak boleh melakukan hal para generasi terbaik umat ini yang telah dijamin oleh Allah dengan sorga sedangkan saya melakukan hal-hal yang menyelidiki mereka karena tidak masuk surga contoh orang yang telah sukses ya artinya orang yang telah dijamin masuk surga bagaimana bagi para pengusaha yang ingin sukses contohlah para pengusaha yang sukses jangan contoh yang bangkrut terus nah masalah menyatakan seperti itu adalah masalah akhirat nah cuma demikian kita lanjutkan Artinya kita selalu lakukan ini. Kemudian itu saya Amma dan seterusnya. kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka memahami agamanya bukan dengan jalan tersebut. Karena mereka merujuk agama mereka kepada akal, perasaan, dan mereka sendiri. Mereka mempelajari agama apabila mereka mendengar dalil, mendengar dalil dari Alkitab dan al mereka akan mengukurnya dengan timbangan apa mereka. Jika sesuai dengan akalnya, mereka terima. Jika tidak sesuai normnya. Nah, cukup. Artinya apa? Dia mengatakan eh, seluruh orang-orang yang menyimpang baik dalam akidah dan lain sebagainya, mereka tidak mengambil agama ini dari generasi ke generasi. Artinya mereka sebagaimana sahabat mengambil agama dari Rasulullah, kemudian tabiin mengambil agama dari sahabat, atau tabiin pengikutnya mengambil agama dari itu, kemudian orang-orang seterusnya, Musawi, Ahmad, dan ulama-ulama seterusnya mengambil dari generasi generasi sampai pada zaman sekarang ini penuh dengan dari mana kita tahu kita nggak butuh lagi dengan karya tulis ada pun orang-orang yang tidak mau mengikuti akidahnya Rasulullah dan seterusnya, mereka dari pemimpin-pemimpin mereka, hawa nafsu mereka. Kalau kita kasih hal kuatnya sunnah, mereka nggak terima. Di hulu apa kata akal, apa kata pimpinan mereka, begitu. Dan ini bukan ajaran Islam. Karena Islam dari generasi ke sudah memiliki standar kebenaran. Dan sungguh bertulah orang bersahabat dan mau mengambil agamanya dari orang-orang dari orang-orang yang telah dijamin Allah Taala dan surga dan telah diberikan kesaksian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman kepada dengan Awalun dan Muhajirin wal Ansar, "Walaupun tidak berbuat kesalahan, Allah Taala merahmati." Dan orang-orang sekali dari dia berdoa Islam dari dalam Nasiri dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dan baik Allah kepada mereka dan mereka berido kepada Allah. Oleh karena itu seluruh sahabat mereka katakan kepada Allah yang berdasarkan ayat ini dan mereka berido semua kepada Allah. Artinya mereka semuanya tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah telah ridho kepada seorang hamba, Allah akan masukkannya ke dalam surga dan mereka menyelisihi metodenya para sahabat dan para tabi'in dalam mengambil agama dan mereka orang-orang yang keliru dalam agama Islam ini semuanya mengandalkan akal pemikiran dan apa yang disebutkan oleh e, para pemimpin-pemimpin mereka. Kalau mereka memakai Al-Quran dan Sunnah umumnya adalah atas dasar apa yang mereka pahami bukan Muhammad para sahabat. Nah, terakhir, wa'amah dan ada pemahaman ada pertanyaan? Ya. Paragraf berikutnya. Ya. Mereka menjadikan Alkitab dan Al-Quran sebagai imam mereka. Mereka mempelajari agama dari keduanya. Apa yang muncul dari asal dan perasaan mereka ukur dengan Alkitab dan Al-Sunnah. Pembelakan dan mereka perasaan mereka sesuai dengan keduanya, mereka menerimanya dan bersyukur kepada Allah Taala atas taufik yang diberikan kepada mereka. 11 eh, dan 9 seperti ini keduanya mereka meninggalkan apa dan perasaan mereka dan menerima kita dan Sunnah maka punya kita dan Sunnah keduanya berindah kepada kebenaran sementara pendapat manusia terkadang dapat benar dan terkadang salah nah ada orang dia menjadikan Alkitab dan Sunnah sebagai pemimpin karena masukkan oleh mereka di dalam tinggalan kita tidak menemukan perkataan ulama sunnah mereka tidak dari sahabat, tidak dari dari tidak dari seluruhnya dan ulama-ulama yang mengikuti yang lain. Tidak ada satu pun kita menemukan baik perkataan mereka maupun dalam tulisan mereka mereka katakan itu tidak saya sampai hari kiamat tidak ada. Bahkan mereka mengatakan kalau saya itu berikan nasihat, berikan masukan lakukan itu Janganlah kalian pasti kepada Maka sepeda yang perlu kita adalah La ta'atakit Istadil summa wa la ta'atakit summa ta'atakit Pada Ini adalah perkataan yang dikeluarkan seorang lama Artinya apa? Kita temukan dulu dalilnya Ada dalil, lalu kita mengamalkan berdasarkan dalil itu Jangan kita beramal dulu, lalu kita seret-seret dalil untuk mencocokkan amal yang kita lakukan itu. Akhirnya keliru. Ibadah paksakan. Zikir baru baru ketika ada tindakan itu menjadi sunnah. Baru dicari-cari dalilnya untuk menguatkan apa yang dia lakukan. Terakhir yang lapas pas ini pas-paskan. Yang tadinya yang kalau nggak ada dikarat palsu dan seterusnya. Ini kurang kerjaan. Maka yang kuat akan kita dalam kita temukan dulu dalilnya, terus bagaimana pemahamannya. Kalau dia mengamal, maka diamalkan terus begitu. Begitu juga kalau kita ingin berakidah, maka kita cocokkan dulu akidah ini datang dari mana. Sebelum dia ini sebelum sembilan ini ada pada apa tidak manusia. Karena kesesatan tidak ada dalam Rasulullah. Pada zaman sahabat, ada kesesatan langsung diingatkan. Karena bahwa Kemudian Rafidah Syiah dan Qadariyah itu muncul pada akhir masa dan acara-acara itu langsung diperingatkan. Dan sekarang tidak akan toleransi dan seterusnya, biarkan ada dan seterusnya. Apa yang disebut-sebut Ini agama bukan orang. Nah, dan kita diperintahkan menjaga eh, agama ini. Seandainya bukan kita yang menyampaikan, maka ada orang lain yang menyampaikannya. Dan dia berdakwah orang menerima atau tidak, kita telah menyampaikan kita dapat pahala. Kalau kita mencari pahala ya Allah dan itu ini, terus saya harta ditinggal orang tinggal. Sebanyak apapun harta ditinggal. Nah, dari rumah sekalian, pun bisa menunjukkan gambaran apa yang akan kita bahas selanjutnya. Dan ini adalah sekedar pembukaan dari saya tentang azalul sunnah pembukaan pintu tentang apa-apa yang akan dibahas di dalamnya. Ada maksud kaum dan sama di dalam belajar yang tidak menggunakan mencari kata yang benar dan juga akidah yang benar. Sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mungkin sudah semuanya. Thank you. lainnya semua apa kalau yang lainnya semua kan terus anda harus tulis payah yang payah itu ditulis belum itu itu semua ini kalau mengenal mengenal ada bisa begitu. kalau setiap kita bertemu dapat lima saja lima payah manfaat yang sepuluh gitu bayangkan beberapa kali kita selesaikan kita kan harus sudah banyak faedah begitulah pengajian kita kami waktu di sana, ya pena itu itu satu hari aja selalu habis satu hari. Kenapa? Itu bahkan ada dosennya itu mengatakan tulis semua apa yang ada keluar dari buku saya. Kenapa? Karena kalau, kalau saya uji, kalau kalian ujian nggak akan ada di buku ini, begitu kan? Maka ditulis, maka kami tulis cara kalian menulis itu lama. Lalu gimana cara menulis? Saya tulis saja jangan kasih titik-titik. Bayangkan itu. Zaidul itu gimana kita nanti Eh, membedakannya. Ya kan? Tetapi lama-lama paham sendiri. Yang paham kita sendiri, tentu teman kita akan paham tulisan kita. Bahasa Arab itu susah kan, cepat ini kan, kayak cacing jalan-jalan aja gitu kan. Dan titik-titiknya jangan dibuat di rosin, sin, sin, sama aja, short, bot, sama dia. Supaya eh, cepat, supaya kalau kok ini lagi jalan, Ya kan? Nah, makanya sebagian kita pakai rekaman gitu kan. Tetapi sebagai ulama, sebagai ustaz, sama oke rekam. Dia nggak mau tertulis. Saya pun capek belajar sama penyanyiannya sama saya dengan itu kan. Begitu. Sampai dikejar-kejar dia sampai eh, ke artis tentang perjuangan orang eh, itu ya. Tapi para ulama seperti itu kita sampai kejar dan seterusnya tempat-tempat dia. Setelah itu apa? Nanti kalau pulang masuk ke kosan, ke asrama, buka lagi catatan tadi, itulah dibaguskan. Buat kertas tersendiri. Baik, besok Bapak cocok pakai sudah mengambil yang saya tulis begitu. Kemudian peraturan mendapatkan faedah banyak. Begitu kita karya tulis ya, karya tulis buku-buku yang bermanfaat. Saya kadang-kadang dari sisi diri membaca karya buku-buku yang tak bermanfaat bosan. Banyak karya tulis sekarang yang betul sifat pada dunia. Kita tidak terlalu banyak sekarang kita harus mengikuti hadis kalimat kembali pada Quran dan Sunnah itu tapi saya baca dari sejarah sejarah bulan ini akan lebih apa orang Indonesia dan seterusnya tentunya mereka mereka karena kalau kita membobol buku salah ya terus jadi belajar baca dan saya asyikkan juga kalian untuk menjadi menjadikan di buku yang menjadi bahan semua hidup kalian. Sebagaimana telah baca awal. Ini ada satu buku pada masyarakat kita mengenal ilmu ini satu buku yang sudah dan yang sampai akhir hayat. Artinya dengan cara seperti kita sudah punya gambar atau sudah ini kita masalah fikih dan buku ini kita yang mau tidur satu lepas. Nanti dua tahun tiga tahun selesai sekarang balik lagi begitu. Maka jangan begitu. Ya kita akan sebagian kita mungkin tidak tahu ya seperti Al-Fatih bin membaca dua puluh ribu judul buku. Saya akan mengatakan satu judul, satu buku. Enggak, karena satu judul berjilid jadi. Kita kan sampai seperti itu. Zaman yang sekarang ini, zaman yang cita-citanya sudah meninggal semua. Sebelumnya dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Khawari tatkala dia mengatakan kepada rakan-rakan rekan muslim kumpul bagaimana menurut kalian kalau kita mengarang eh, tentang sejarahnya mulai dari Nabi Adam sampai zaman kita ini? Maka para sahabat berkata kira-kira berapa lembar kertas yang kita butuhkan? 30 ribu lembar katanya. 30 ribu lembar? Ya dari mencari habis waktu saya, habis waktu kami untuk membaca tulisan itu nanti banyak kali itu. Kata dia, itu pada zaman Ibu Zaid al-Tabari kertasnya harus seperti itu besar ini ya, besar tulisannya besar-besar. Lalu apa kata Imam mencari? Jarir? Imam dari Imam cita-cita yang tinggi sudah meninggal. Padahal tinggal baca toa, nulisnya saya, kira-kira begitulah. Kata Imam Ibnu Jarir atau tabari Lalu dari kelasnya bisa menjadi sepuluh ribu. Sepuluh ribu kita sanggup untuk baca. Sampai sekarang Indonesia ini barangkali sekitar itu eh, dua, eh, sekitar 15 ribu dan Itu pun bukan bukan banyak banget. Atau itu itu barang Mungkin Mungkin itu juga masyarakat. mengatakan itu tadi tarik itu Mungkin itu juga terkala yang kita tafsir Ibnu Jarir tafsir sendiri. Begitu juga 30 ribu lepas dia mencari kami tak sanggup membacanya. Banyak sekali, harus satu tahun untuk itu saja, kerjaan kami banyak, kira-kira begitulah. Itu pada zaman mereka, apalagi pada zaman sekarang. Cita-cita yang tinggi telah meninggal. Nah, tapi paling tidak, malah yang keluar sesuatu yang tidak didapatkan semata dengan tidak malu lagi dalam sebelumnya. Semua orang yang bertanya siapa yang ditanya kita mampu untuk kita pilih pula untuk uh, atau belajar. Tapi kita memilih dia bukan takut ada ada apa kekayaan eh, di situ bukan Saya mengadakan ngaji dan sebagainya sama saya kebetulan ke bukan karena sengaja ya, karena karena kita itu tempat-tempat eh, barat itu tidak sampai kita Oke, ternyata saya berada di lingkungan yang di situ mengungsi para ulama Aceh. Saya ceramah. Saya nasihatkan kepada permasalahan sahabat sekali saya untuk kembali kepada agama semua, Kadang-kadang saya tidak setuju dengan penyampaian saya bahwa ini tidak Wajib saya semangat-semangat yang di tahu. Sebab semangat yang penting. Hajar terus. Begitulah kira-kira. Kita tidak ini dan seterusnya. Walaupun ini tidak benar. Ketika perkataan saya dan apa yang aku ini perkataan Rasulullah. Bukan saya yang mengharapnya. Tetapi mereka orang yang bisa menyebutkan perkara. Karena setiap kepala desa, kepala masyarakat, kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala Terakhir selesai dan saya dan jadi kita bisa bilang kalau kita sekarang yang saya saya saya bicara di malam orang ini jadi kalau kata perubahan orang semua saya orang kita tahu belakangan apa yang terjadi ini yang dimulai sudah sunnah dan kalau orang-orang apa berpikir ya kan kenapa ini tidak mustahil kita menyampaikannya. Karena ada orang yang menyampaikan. Kalau kita sekarang kita artinya sekarang dari pusat pasti ada simptom semua orang yang Dan saya berpikir Pak Dimas saya atau lagi kapan saya kenal lain. Kalau nggak sekarang, baik kapan saya sampaikan. Dan yang benar pada sekarang setelah itu saya mengikuti masa yang melawan dan sampai sekarang lupa sama orang. Saya hanya mengatakan masanya sunnah setelah sebuah besar. Begitu juga dengan tahu, saya sangat luar hanya dua kali khutbah itu saya bahasa Indonesia kebarusan itu dua barangkali kadang-kadang orang itu banyak Muhammadiyah barangkali karena dia diajari mana itu umum masyarakat ini tempat kedua doa bahasa Arab itu ah, barangkali yang apa yang mereka bacakan nakal juga bahasanya saya eh, berbahasa Indonesia artinya kesimpulan saya berikan dari apa yang saya harus saya pakai kesimpulan itu sama ada juga tentara pengurus tentara juga jadi mengatakan dari mana dari macam apa ngapain mari berdakwah kedua itu kita juga diundang ya lima orang saya letakkan mendekat dekat di dekat jalan menuju Gunung Sibaya tetapi dari belakang pajak kapal ada menjadi dekat orang ini Mas setelah dia kenal ya kan kalau saya kenal misalnya kan sinyal saya cara itulah yang putus-putus udah apa yang saya lakukan Kata Muhammad memandang tadi kemana ya? aja ya kan langsung saya kemarin saya merasa tidak apa-apa cuma saya jelaskan begini dan begini dan seterusnya buku yang saya pakai buku itu saya tinggalkan di mereka ambil tidak apa-apa saya tidak nah karena apa kesukaan itu harus disuruh tahu juga tahu artinya memang seperti itu Ya kita harus menjelaskan semampu kita dengan cara yang baik. Nggak perlu kita takut ini dan itu dan seterusnya. Ya. Ini kan informasi, misalnya di tempat eh, yang memang terkenal ini Ya ya ilmiah lah. Kita sampaikan agama ini nasihat, ya kan? Ini kurang tepat. Kalau memang tepat, maka saya ajarkan kalian tetapi barangkali nanti kalau kalian coba dengan orang usul yang paham usul fikih mungkin barangkali agak sedikit eh, pusing. Tetapi paling tidak saya kasih kalian lagi. Jika kita ingin menanyakan seseorang, maka ada yang tahapan yang pertama kita harus tanya kepada dia yang banyak ibadah atau dia kalau dia jawab tidak ibadah, apa ilah Tapi kesepakatan tidak ibadah, jangan. Maka kita mau yang tidak. Kan? Oh, ibadah kata dia ibadah. Masuk pertanyaan berikutnya dengan zikir pertama. Kalau kita ada, Rasulullah tidak. Itu jawabannya semua ya, mencintai, menegakkan keturunan. Ya, kalau dia seorang seorang orang awal yang ini kita dia pasti bingung tahu ya, Rasul tahu nggak ya dari Quran ini kan gitu. Nah kalau orang yang mengikuti hawa nafsu atau dia ada gengsi sedikit, tahulah Rasulullah gitu kan. Karena kalau Rasul tidak tahu, ada ini bahaya. Ada ibadah Nabi kita nggak tahu. Dalam kita harus kalau kita mengatakan ada ibadah yang Nabi tidak tahu, kalau kita mengatakan Nabi mengkhianati risalah tidak mengatakan agama ini belum semuanya disampaikan oleh Rasulullah Dan kita harus menaruh jamaah orang diterangkan dengan nalar kita baik dia mengatakan dia akan mengatakan Nabi tidak tahu Nabi tahu baik Nabi tahu lanjut pertanyaan berikutnya kalau Nabi tahu dari mana Al-Quran dan Sunnah ada di dalam Al-Quran oh ada misalnya itu kalau dia tidak ada dalil, ada satu dalilnya yang jangan dilakukan karena agama ini bukan kita yang kita. Oh ada dalilnya, ada. Mana Al-Quran? Al-Quran. Kalau dikatakan Al-Quran, ini dalilnya. Atas pemahaman siapa? Nah, gitu dia. Pemahaman kita tidak berlama. Ustaz saya, Ustaz Al-Quran juga berlama, juga berlama lihat tafsirnya, kita kan ulama syafi'i kan, ulama syafi'i. Tanya itu tafsir Ibnu Kasir, Ibnu Kasir ulama besar mazhab syafi'i. Lihat tafsirnya apa katanya. Begitu kerajaan ulama ahli tafsir. Ah, dan kita tahu jawabannya. Bagaimana memahami ayat ini? Kalau pakai hadis, pertanyaannya dua lagi. Ini hadis atau betul ini? Betul hadis atau tidak? Cek dulu sorry apa sorry atau malah palsu. Cek, oh ya hadis-hadis dikeluarkan yang Bukhari misalnya, ada Imam Muslim, atau yang lain, punya sorry hadis sorry. Kalau sorry atas kumahan jawa, kumahan kita, eh, kan pernah lihat juga sebuah ulama, buatkan kan? masa yang lain tidak pernah ulama tahu. Ulama dua ulama kan? tidak ada tak sembunyi, ulama ulama sahabat yang tidak mengamalkan, ini kan? dia ya, apa yang sahabat itu sahabat dan jalan masuk surga semua, ini kita nggak mencari, kita sendiri juga salah kan gitu. nah dengan tahapan-tahapan seperti orang yang bergerak dunia rohnya dia seperti itu nah ini saya dapatkan dari saya baca dari Syekh Said Wahab Al-Fahtani dan Al-Fatihah Al-Fatihah dan menjawab seorang Al-Fatihah tentang masalah mawaliyah dan Saya baca dia melakukan dialog seperti ini sehingga ulama kami mencari kesalahan sehingga itu tidak pada nanti kita muda ini ada yang ulama sama kita tahu. Tahu mana ada yang itu langsung dari ini mulai dari mana ada tidak ada lagi gitu kan. Aku wah mana kemampuan bapak sama yang kuat yang enggak ada lah nah, gitu. Nah, eh, hadis hadis banyak banyak palsu maka kata nah, gitu hadisnya benar atau tidak Nah, bingung dia. cari di kita kita apa, kita mana, kita baca kan lagi cetak semua sekarang. Sudah ada semua di PDF segala macam atau di eh, apa namanya itu, samila, ya, samila. Habis itu pemahamannya, pemahaman siapa? Karena pemahaman itu yang yang menyatukan umat ini. Terdahulu nah, itu menyelisih pemahaman orang ulama pulang sahih, juga ada seperti itu, ada menyelisih. Buktinya apa? Akidah mereka sama. Tidak ada manusia, tidak ada manusia, tidak sama. Kok tiba-tiba dari sekarang ada kita berbeda dengan satu ini. Nah, kalau memang kita satu kita, ya ambil semua dan pikirnya doang. Masa pikirnya yang dalam yang enggak ada. Dan ini kita mengatakan satu ini, oh dalam sana tidak, aku kira-kira tidak dari dia, ini kan begitu kira-kira. Bikinnya doang yang begitu, bukan semuanya. Sebagian yang cocoknya masih ada tiga kan Nah ini kan seperti ini di dalam Islam. Nah, ini sudah kira-kira kira-kira kesimpulannya. Kemudian tulisan. Oke, ini ada surat dari anak. Nah. Kenapa? Karena anak itu bahasa kalimatnya. Ada orang berkata kepada saya saya sudah menemukan apa saya nasihati, dia tidak mau menerima. Apa yang saya lakukan? Tulis surat kepada dia datang lagi ya saya nggak berubah tulis lagi tulis lagi datang lagi ya saya nggak berubah juga tulis lagi lalu bingung lagi saya sampai kapan masa dari terus lalu apa kata mas saya tidak pernah menulis sampai 100 kali untuk cipulan ya karena dia ada kehidupan saya itu sampai 100 kali sampai dia meninggal apa yang dilakukan itu Iqbal ini apalagi kita, itu lama ya kan kita kita itu langsung bisa bakar. Banyak cara ya. dengan buku, hadiahkan buku. yang pernah susah, seseorang pernah suka masuk selama sekarang buku puluh tahun dari buku. Ya, bahkan kerja di Perancis. Nah, kemudian sekarang mereka selesai bekerja, rekan kerjanya Islam itu memberikan tentang Islam pada si Jepang pulang ini ini ke Jepang ini berhenti orang Jepang juga cenderung dan penelitian orang Jepang adalah pengkonsumsi surat kabar besar ini orang yang sudah rumah baca dia mereka tetap itu mereka membaca ngobrol-ngobrol minum-minum merokok ya enggak ada mereka membaca Korea ya orang yang paling cepat sejarah dunia ini adalah orang Jepang kayak kita kan dan apa? Setelah dia ingin merenovasi uh, milik dia, dia letakkan buku-buku di Jakarta. supaya kalau ada maksiat diambil. Nah dia mendapatkan buku yang akan teman dahulu. Ada tulisan seperti ini. Hadiah kepada makan. Saya jika. Lalu dia membaca. Buku tahun berlalu. Nostal nostalgia mulai lagi muncul kan teman saya yang baik. Itulah makanya muslim ini harus yang baik. Jangan Cemburu tak menentu. Senyum, kenapa rupanya? Bahkan ada yang mengatakan, tidak perlu salat. Itu nanti, artinya itu nggak perlu lagi atas segala macam. Ini jangan-jangan yang putus lemah lembut dan seterusnya. Siapapun dia siapa salah itu ya Arab. dari zaman sekarang yang yang kenal Allah mengucapkan salam. Apalagi tak kenal, udahlah salam jawab doang. Kan begitu. Dibaca sampai dia menemukan pindah suara kufar. Akhirnya dia masuk Islam. Lalu buku-buku buku tentu setelah percaya dari Allah Taala. Begitu juga kita. Ya buku-buku kalau kita nggak bisa hadirkan kita dengan sunnah tentang segala macam. Itu yang saya lakukan sekarang bukan cuma. Sekarang saya lakukan buku saya dulu ini adalah besar, dan besar lagi. Maka kau berubah nikah katakan kan? Kau berubah dari mana tidak tahu apa sebenarnya ngajar seperti itu kan? Saya kasih buku. Apa ini? Oh ya terima kasih mas. Ya sudah datang di sana. Kepada sana apa saya? Saya fotokopi itu karya tulis Adi Mas Derek yang judulnya Begitu saya karena saya keliling-keliling yang tidak ketemu. Saya tak dapat hanya pameran buku sebagai fair Jakarta kemarin. Tapi kalau saya yang mau, saya bawakan, silakan. Nanti bagi siapa yang mau ya, bukunya ada dari bukunya itu. Pengaruh kebudayaan ada ajaran Islam. Pengaruh kebudayaan Islam ini ada ajaran Islam. Dan sangat luar biasa, jelaskan sedetail mulai dari agama-agama apa, kultur di dunia ini dan mengarah terhadap Islam disebutkan bisa apa. Disebutkan semua, termasuk dua hari kejadian. Disebutkan kadang datangnya. Dia mengambil referensi langsung dari agama yang bersangkutan. Bagi yang mau, insya saya eh, bahwa Nah, ini tidak segini. Hari orang Indonesia, bukan orang luar, orang Indonesia. Dia meneliti dari eh, karya-karya uh, dari agama yang bersangkutan langsung. Kira-kira di kitab suci itu apa yang bersesuaian dengan Islam ditulis. Dan kenapa begitu kan Ya wajar saja kita kan bukan Islam dari kita awalnya bukan Islam datang kemarin bukan Islam yang ada kan di sini. Nah, begitu saja. Tidak perlu lagi mengkau kalau segala macam ya. Tetapi saya tidak mengerti. Seharus apapun kita menyampaikan sesuatu, kalau namanya orang tidak suka pasti tidak suka. Ya. Sekedar kemampuan Kalau Dakwah ini tidak akan bisa dihancurkan orang. Dakwah tidak bisa. Ini milik Allah. Islam milik Allah. Kita sampaikan sebagaimana dari generasi ke generasi. Dan Allah akan jaga itu. Tidak akan mungkin orang lain artinya dan seterusnya. Kebatilan itu yang naik hak turun. Tidak, itu sebentar aja. Nampak seperti itu. Hak tetap akan suatu saat akan naik. Orang akan tetap hidayah dan seterusnya. Dan kita nasihatin orang-orang yang di dakwah ini dengan hati neraka. Loh, bukan berarti kita mengklaim orang masuk neraka, enggak, itu bukan akidah sunnah wal jamaah. Tetapi ancamannya seperti itu. Kita berbicara masalah ancaman, masalah nanti akhir, itu antara dia dengan Allah, Allah kita yang menentukan. Tapi sekedar untuk kewaspadaan. Sebagaimana orang-orang mengatakan eh, eh, ahli fisika mengatakan inti matahari 15 juta derajat Celcius intinya permukaannya kering berada di masyarakat itu atau tidak saya tahu apakah ada orang pergi matahari sana saya juga nggak tahu ini pertanyaan mereka gitu. dan di dalam hadis yang sahih matahari yang ke neraka untuk menunjukkan orang-orang yang menyembah matahari kali ternyata dia dan matahari itu semuanya semuanya neraka nah kalau matahari kali neraka itu bagaimana panas matahari itu bagaimana eh, panas matahari itu matahari kali sekarang katanya 12 juta derajat Celcius intinya itu ini eh, malah tentu menjawab neraka. Itu oh, seperti apa panasnya api neraka? Seper tiga ya. Sebenarnya dalam hadis seper 70, seper puluh sekian. dengan hadis yang sahih perbandingan dengan para sahabat mengatakan api ah, dunia saja sudah panas ya Rasulullah dia punya akhirat. Ya kira-kira begitu. Maka kan orang eh, orang terbatas ya kita ini harus sekedar cerita. Di sana ada orang kebakar. Tanahkan di mana dia dulu rasanya kebakaran kalau dia masih hidup di sana. Sebagai bahan menunjukkan perenungan diri. Tidak gampang. Barang api terkadang dengan panen, padahal tidak ada apa-apa itu malah dengan api dunia. Ini kita baru kita dan harus bersyukur kepada Allah memberi saya ya. ingin belajar agama Islam. Dan saya karena seorang yang berdoa, yang berdoa, silahkan langsung. Ada mana kan begitu? Saya sangat senang sekali. Dia kan mana tahu saya keliru. Sampai pula saya bawa keliru terus dosa orang. Sampai pula saya ngumpul mumpuli dosa hidupku sebentar. Saya kumpulkan pula dosa. Kenapa? Kalau saya salah menyampaikan, saya yakin saya terus itu berdosa terus sambil orang amalkan terus. Terakhir saya kumpulkan. Sampai akhir sana, saya pikir saya mendapatkan pahala ya, dosa semua. Eh, nggak ada. Saya nggak mau seperti itu. Dan orang-orang mayoritas manusia nggak ada yang seperti itu. Nah. طيب ممكن lagi ini tidak ada kelas ya baik satu orang aja pun bisa uh, eh, pembacaan nggak salah ya nggak pun artinya semua kalau apa nggak antum yang penting antum catat nah, apa bedanya ya. satu kenapa itu dipegang aja satu orang yang membaca Thank you.